sebenarnya antara ilmu dan iman yang sekaligus dua unsur yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain kebahagiaan dunia sampai di akhirat namun dunia akhir perjalanan dua ini pincang rupanya ilmu yang banyak cenderung meresap manusia untuk memperdalam lebih lanjut namun iman sementara tertinggal dari sini lantas terjadi kebincangan gejolak negatif di kalangan kehidupan umat manusia di antara perkembangan ilmu ini justru membawa dampak negatif terhadap kehidupan umat manusia seperti kalau kita lihat <clears throat> adanya perkembangan kimia bidang makanan. Banyak makanan-makanan ini antara manusia berdalih bahwa senjata adalah untuk menjaga stabilitas keamanan. Namun, dengan teknologi tinggi persenjataan melejit antara ilmu dan ilmu. Karena itu di dalam penataan hidup, baik secara pribadi sampai kepada tingkat masyarakat dan negara kita lihat Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh adanya pertempuran yang pertama kali di kalangan Islam yang dilaksanakan oleh Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu di saat perang Badar. Di saat Rasulullah ditantang oleh musuh jumlah sekian banyak, sedang umat Nabi sendiri cuma hanya 300 orang. Di saat itu Muhammad dikasih tahu inna Bagaimana Muhammad? Musuh sudah kumpul di hadapan kita semuanya. Sebanyak 2000 lebih dengan a ini lah Marina wa ma tunfiqu min he hit darah yang mengalir I, I, wilayah yang berkibar di atas hotel Naiki oleh arek Surabaya 14 satu Patah tumbuh hilang berkala naik berikutnya terus sampai tidak sedikit ini saya ibadah merah pengorbanan dirinya mengalir secara lepas nyawa kembali kepada yang dan tak tahu kemerdekaan nah, kenapa dia memuntahkan pelurunya menghabis Dalam suasana yang aman tentram ini, rupanya manusia sedikit terlena. Perhatian kepada keimanan. belajar uh, ini ayah anak umatku datang membuat zaman barang para umatku Yuhibunan hukka yasawunan hukka Kecintaan terhadap lima perkara Namun yang lima perkara kita ini tinggalkan Apa? yuk ibu Yuhibunan dunia Wa yasawunan akhirah kita terhadap namun kecintaan Namun ibu dan dunia tahu dan akhirah Di dalam ayat al الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله